dari kemarin, tadi malam ya. Eh, kemarin jadi dari dari malam sampai paginya. Banyak yang kehilangan. Ada hamba Allah di Cipinang. Aduh, tidak ada siaran pagi, serasa tidak sarapan pagi ya. <laughs> Iya. ya ini. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Nah, ini kemarin mati lampu. mudah hari ini sudah cukup bagus ya di tempat ibu dan bapak. Sudah ketemu surah keempat surah keempat ayat 142. Terima kasih juga untuk doa-doanya. Alhamdulillah saya ada agak mendingan suaranya ya. Alhamdulillah badan saya sehat. Cuman kemarin di suara agak sedikit terganggu. InsyaAllah hari ini sudah lumayan. Tentang sholat dalam perjalanan sholat safar ayat 142 surah An-Nisa. Ini ya. Eh, Iya. Ya, surah ke 142 sudah ketemu Anissa apa iya? Coba kita lihat ya tentang sholat safar. Ini ayat 142 isinya Uh, tentang sholat ya ini. Uh, <laughs> coba kita lihat ya. Ada hubungannya tentang sholat apa tentang safar apa bukan. Kita lihat ya. Karena memang ini eh, lagi dicek ulang. Ayat ke 142 ya. Surah keempat surah An-Nisa. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا Coba kita lihat ya, ini tentang munafik ternyata. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Maksudnya apa menipu di sini? Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan mereka dalam pengakuan beriman. Ini namanya munafik ya. Aku beriman padahal tidak. Orang-orang munafik itu kan ingin menipu Allah dan orang-orang orang-orang beriman. Sebetulnya yang ditipu dirinya sendiri gitu ya. Allah membiarkan mereka dalam pengakuan beriman. Sebab itu mereka dilayani sebagaimana melayani para mukmin. Dalam pada itu Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan neraka buat mereka sebagai pembalasan tipuan mereka itu. Orang munafik kan seperti itu. Dia mengatakan beriman padahal bohong. Ya. Dia menyatakan pengikut setia nabi padahal bohong. Dia ingin menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, menipu Nabi. Padahal yang ditipu bukan Allah dan orang-orang beriman dan Rasul, tapi yang ditipu adalah dirinya sendiri. Nih, kelihatan. Nah, orang-orang nah, munafik itu kalau sholatnya juga kelihatan. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Itu ya di hadapan manusia mereka ya yuraun yuraunan nas mereka salat tapi salatnya berdirinya juga malas ogah-ogahan karena memang mereka cuma hanya sekedar formalitas doang gitu ya wala yazkurunallaha illa qalila mereka mengingat Allah tapi mereka-nya cuma sedikit dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali kayak itu tadi cuma ya penghias bibirnya saja, ibarat lipstiknya saja. Dia tidak beriman. Dia hanya ingin mengolok-olok orang beriman dan menipu Allah. Tapi semuanya itu yang ditipu bukan Allah, tapi dirinya sendiri. Gitu ya. Nah ini. Dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali. Nih, mereka sholat hanyalah sekali-kali saja itu bila mereka berada di hadapan orang. Itu ya. Ternyata ini bukan saat pepergian nih ayat 142 ini salatnya orang munafik. Orang munafik. Orang munafik salat jika salat dia malas karena memang dia formalitas doang. Ada kan dulu lagi kecil anak-anak kayak iya bangun untuk salat dibangunkan tapi mereka malas gitu ya. Nah ini lagi kecil kan harus dididik dari awal untuk menjadi kebiasaan. Itu makanya usia tujuh tahun suruh sholat. Nah, kalau sepuluh tahun gak mau sholat, pukullah kakinya dengan kasih sayang tentu ya. Jangan pukul keras serta merta. Kemudian di surah ke-8 coba kita lihat lagi ya. Ini eh, tadi surah surah an tentang sholatnya orang-orang munafik ya. Tidak apa-apa ini sambil eh, direvisi kembali. Tapi masih tentang sholat kan benar. Surah ke-8 ayat 35. Ini ya. Eh, iya eh, tentang sholat juga. Ya ini surah ke-8 surah Al-Anfal ayat yang ke-35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'u wa tasdiyah fadzukul 'adzaba bima kuntum takfurun ini tentang apa ayat 35 ini salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan atau tipuan tangan maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu ini ada hubungannya dengan ayat 34 sebelumnya Kenapa Allah tidak mengajar mereka padahal mereka menghalangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasai menguasainya Masjidil Haram. Orang-orang yang berhak menguasai hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ini tentang orang-orang kafir ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi orang di jalan Allah. Jadi ini ya tentang orang munafik. Salat yang menghalang-halangi orang kafir. Nah ini. Kemudian ada juga taufik kita ini tentang sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini surah ke-29 ya. Surah ke-29. Surah ke-29 ayat 45. Mohon ya eh, Ibu dan Bapak kalau ingin SMS silahkan. Tapi telepon saya nggak bisa ngangkat telepon kalau lagi siaran seperti ini ya. Ke handphone silahkan silahkan kalau mau SMS ya. Tapi tidak bertelepon. Kemarin ada juga yang menyatakan Pak Ari apakah boleh wirid itu keras-keras? Ya tentu ya jangan mengganggu sekitar. Tapi memang Rasulullah setelah selesai sholat itu dikeraskan takbirnya kelihatan bahwa dia sel selesai sholat. Nanti ada beberapa hadisnya ya tentang itu. Ya, tetapi kalau pakai pengeras tentu tidak mengganggu sekitar. Itu ya. Ada juga tentang pertanyaan tentang ada jual beli buhul apa ya? Mistik, mistik. Ada juga. Nah, ini nanti kita lihat itu dalam ilmu perdukunan. <laughs> itu ya. Dalam Islam boleh nggak seperti itu? Ada ilmu hitam, ilmu putih, ilmu semua dari Allah ya. Hanya nanti kalau bersumber dari bukan karena Allah mengikuti ilmu-ilmu setan, nah itu ilmu yang sesat. Itu iya. Hmm, ya ini Bu Sri Subekti. Iya. Banyak nah kalau mau SMS silahkan. Kalau SMS saya bisa baca ya. Iya. Bapak bagaimana Pak Ari? Mm Ada beberapa rekan yang pandai membaca Al-Quran tapi mereka tidak melaksanakan sholat. Bagaimana cara mengingatkannya? Nah, ini <laughs> ya. Jadi mereka pandai membaca Quran. Bukan pandai memahami isinya Quran. Gitu ya. E, bisa membaca quran menggelik lagunya, tapi dia tidak sholat. Berarti dia membaca Qurannya cuma bacaan doang gitu. Ya. cuma dibaca doang tapi tidak ngerti isinya. Oh enggak Pak Ari, Teman-teman saya pinter baca Quran, paham isi Quran, bahkan pinter. Sekelas kiai malahan. Tapi nggak sholat, nggak angan kaget. Setan itu gurunya malaikat kan seperti itu. Jadi orang uh, yang pinter itu tidak jaminan kalau tidak ada hidayah dari Allah. Bukankah orientalis-orientalis itu juga ahli Quran? Bahkan dulu ya, Sedok Hogronya itu, uh, apa, dengan David Ed itu, apa politik adu domba dia pesantren di Mekah itu 40 tahun untuk tujuan memecah belah negeri kita kan eh, pahlawan-pahlawan kita pejuang-pejuang kita dipecah belah dengan uh, politik adu dombanya nah ini jadi jangan kaget nah, mungkin belum ada hidayah jadi hanya sebatas dia bisa membaca Quran bisa memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkan itu lebih berat Orang yang pintar Al-Quran bisa memahami Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Quran lebih berat gitu ya daripada orang yang nggak ngerti malahan. Gitu. Tapi orang yang beribadah tanpa ilmu amalnya juga tidak diterima. Amaluhu majulatun datuk balu. Bahkan tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang bodoh. Ya iyalah. Kalau orang pintar kan tidurnya dengan ilmu. Kapan dia harus belajar, kapan dia harus sholat, kapan dia harus ngaji, kapan harus taklim dan segalanya. Sedangkan orang bodoh ibadahnya tidak pakai ilmu. Saat harusnya istirahat dia malah beribadah. Gitu. Saat dia harus tidak puasa malah dia puasa. Nanti ya, mau puasa. Kelihatannya benar bagus puasanya terus wisol ya. Puasanya tidak buka tiga hari tiga malam. Tapi tidak diterima karena tidak ada ketentuan. Walaupun Nabi melaksanakan, tapi Nabi dikasih hidangan nanti ya tentang bab puasa. Itu. Jadi jangan kaget kalau menemukan orang pintar ternyata tidak sholat. Ini juga dari SMS Pak Ari. Awalnya saya uh, tidak percaya dengan apa yang Pak Ari sampaikan. Kok orang yang meninggalkan sholat seperti itu hukumannya? Pak Ari begitu beraninya menyampaikan. Saya bilang, saya bukan menyampaikan ini semua bukan karena saya, tapi ada referensinya, ada hadisnya. Tapi setelah saya beli buku Fikih Sunnah, kata yang SMS ini, kemudian saya bertanya kepada para ustadz, ternyata jawabannya seperti itu. Kenapa ustadz-ustadz tidak menyampaikan tentang hukuman, tentang beratnya sanksi terhadap orang yang meninggalkan sholat? E, jawabannya mungkin skala prioritas ya para Ustaz itu kan kadang-kadang menyampaikan topiknya tentang iman, tentang ihsan, tentang tata cara sholat, tentang rukun sholat, bagaimana pelaksanaan sholat, tentang sanksi sholat mungkin disampaikan tapi sepintas gitu. Itu ini karena kita lebih waktunya lebih leluasa dalam bab sholat kajian kita, itulah. Gitu. Jadi sekarang ibu dan bapak paham ya sanksi terhadap orang yang meninggalkan salat. Nanti kita teruskan lagi kajian fikih sunnahnya ya. Itu. Jadi ada landasannya. Ini sudah ketemu surah Al-Ankabut ya. Surah ke-29. Ini sambil di, dikaji kembali. Surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45. Apa isinya ya? Nih. Sudah ketemu ayat 29-nya? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأكم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Ayat 45 surah ke-29 surah Al-Ankabut. Di situ dinyatakan ini. Al-Quran mensucikan jiwa manusia. Solat mencegah kejahatan. Nah ini di ayat 45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Wahai Muhammad ini dulu ya. Sekarang kita. Yaitu Alkitab Al-Quran. Nih. Jadi untuk kita bisa praktek. Teorinya harus dipahami dulu kita tahu bagaimana solat, bagaimana praktek solat, bagaimana cara pelaksananya baca dulu Al-Quran dan penjelasannya Al-Hadis ya. Quran kadang-kadang e, disampaikan sesuatu permasalahan secara global, secara umum. Diperinci, diperjelas oleh hadis. Ayah, ya. hadisnya nanti ada beberapa penafsiran nanti ijma ulama. Ya, pendapat-pendapat para sahabat tentang pemahaman Al-Quran dan Al-Hadis itu. Nah ini. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran. Dan dirikanlah sholat. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah melaksanakan sholat itu adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini benar ya ini ya. Tentang solat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Solat juga sarana untuk mengingat Allah. Eling, zikir. Nah, zikir dalam Islam tidak cukup dalam ucapan. Tapi harus dalam praktek. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Sahabat tabi-tabi'in ya. Semuanya. Jadi tidak ada Salat hanya cukup zikir eling saja. Kalaupun ada itu itu masing-masing pemahaman ya. Itu masing-masing itu keyakinan saudara-saudara kita yang lain itu ya. Tapi ciri khasnya itu. Gitu ya. Uh, uh. Ini dari Lucky. Lucky ini ibu apa bapak? Itu. Pak Hari, apakah sholat wajib itu harus dilakukan di masjid? Untuk laki-laki iya. itu ya. Berjamaah di masjid. itu atau di musola. Tapi untuk wanita lebih baik di rumah. Itu, Pak Ustadz mau tanya apakah betul sholat tanpa zikir bagikan sayur tanpa garam? Iya. <laughs> Makanya jangan ditinggalkan. Bahkan kan kemarin sudah disampaikan. Orang yang mau baca zikir kan setelah sholat zikir tiga ya Allah wakbar 33 kali tahlil subhanallah itu kan kemudian eh, eh, zikir-zikir uh, uh, ya 33 kali 33, 33 sampai 99 ditutup dengan terakhirnya la ilaha illallah wa syarikal hingga akhir itu dosa sebesar apapun akan diampuni. Itu kan jelas itunya ya. Itu itu ya. mm -hmm. Apa syarat menjadi imam? Ini ada. Pak Ari, apakah uh, syaratnya menjadi imam? Syarat menjadi imam adalah satu bacaannya harus bagus. Kemudian juga syarat jadi imam tidak boleh dibenci. Itu ya. Mm -mm. Ilmunya tinggi, pinter, tapi orang tidak suka. Tidak bisa jadi imam. Jadi imam itu harus disayang. Tapi lain kalau masyarakatnya membenci karena masyarakatnya yang salah lain gitu ya introspeksi ke dalam. Itu. Jadi syaratnya harus kalau ada dua orang, dua-duanya pinter, dua-duanya sarjana, dua-duanya doktor, profesor apa, tapi dilihat bacaannya, bacaannya bagus nggak? Yang paling bagus bacaannya, paling memahami Al-Quran. Terutama bacaannya dulu. Sama-sama bacaannya bagus, yang duluan hijrahnya, dulu hijrah ya. Berarti yang duluan Islam usianya juga. Tapi kalau usianya lebih tua bacaannya lebih jelek, yang lebih bagus yang bagus bacaannya. Tapi sekarang sudah di masjid-masjid itu ada imam, ada cadangan-cadangan gitu. Imamnya nggak satu gitu, ada beberapa gitu ya. Tapi yang terpenting yang paling bagus bacaannya. Pernah saya di Bidakara ada ada khutbah Jumat itu bagus sekali menyampaikan materinya. Tapi saat baca qurannya beletak-beletuk. Tidak dipakai lagi orang ragu salatnya dengan dia. Ya bacanya jelek tapi hanya nggak beres gitu ya. Gitu. Jadi salah satu syaratnya jadi imam adalah harus bagus bacaan. Kemudian ada dalam beberapa hadis badannya juga tidak boleh bau bawang gitu kan. Nabi benci ya orang yang bawa badannya bau maka habis makan bawang ke masjid gitu. Itu nanti ada ya secara lengkap uh, siapa yang berhak menjadi imam gitu dalam salat ini ya agar lebih uh, jelas nanti. Ini Pak Ustaz, apakah doa agar hati ini menjadi husu ketika sholat? Dan surat apa saja yang terbaik untuk sholat hajat? Oh, itu dari Ibu Sri di Bekasi ya. Untuk husu sholat itu tadi pahami isinya. Kita berdialog dengan Allah. Kita jangankan berdialog dengan Allah. Kita minta kepada manusia saja. Kalau kita tidak tahu teksnya. Atau teksnya kita tahu kita baca tapi tidak tahu isinya kan kita nggak ngerti. Sama seperti saya orang Sunda ini datang sama orang katakanlah Pak Ahmad ya Pak Ahmad Sarwo Sarwo ya <laughs> Pak Haji ini mohon maaf saya eh, namanya ini di buncit empat misalnya saya minta Pak bantu dong pesantren gitu kan tapi dengan bahasa Sunda Pak aduh pesantren Abdi Peryogi Artos anak yatimnya gitu misalnya dia nggak ngerti bahasa Sunda. Kata dia, Pari ngomong apa sih? Kan kayak gitu. Ini ini misalan ya permisalan. Sama kita berdoa kepada Allah tapi teksnya kita tidak ngerti. Jadi kita tidak bisa usul. Salah satu untuk usul adalah nah itu pahami teksnya, isinya. Kemudian juga tentu tempatnya memungkinkan perut tidak lapar, juga tidak terlalu kenyang. Ya, di depan tidak ada gambar-gambar yang membuat kita sehingga kita ragu dalam sholat Eh, sesepuh kita umumnya sajadah itu kan bagus sih Ada gambarnya ya. Ada gambar Masjidil Haram, gambar masjid itu dan ini. Itu kalau ayang saya dulu pakai kain putih ditutup lagi. Karena kadang-kadang e, konsentrasi itu suka terganggu. E, saya lagi sholat lihat gambar gambar Ka'bah gitu. Saya, saya membayangkan, waduh berapa banyak orang yang e, tawaf di situ. Kapan saya ke situ? Nah itu ya. Itu jadi banyak hal. Untuk sholat khusus diantaranya pahami isinya, teksnya. Kemudian jangan eh, perut kita jangan sedang terlalu lapar, terlalu kenyang juga jangan. Kemudian situasi tempatnya ditata begitu ya. Itu. Baik. Miliki indeks keempatnya ya. Nah, ini baru selesai kemarin Alhamdulillah. Tentang sholat puasa juga nanti akan kita bahas juga indeks bulan jilid keempat ini. Jadi sekali lagi Ya, kenapa tidak diurut dari 1, 2, 3? Karena ini bukan buku pelajaran seperti di SD. Kita sama seperti kuliah dulu ya. Ada silabus, jadi skala prioritas. Nah, sebentar lagi kan kita ada, akan melaksanakan ibadah puasa siang. Puasa kita, siang kita, saum kita supaya bermakna, supaya lebih akurat dalam pelaksanaannya. Kita lihat ilmunya terlebih dahulu ya. Supaya apa yang kita kerjakan tidak melenceng, tidak menyimpang dari tatanan. Gitu. Ini ada juga surat yang sudah saya terima nih dari Ibu Jubaidah ya. Ini pengakuan yang tulus ya. Ini ada doa, terima kasih doanya. Alhamdulillah saya sudah mending. Ini katanya beliau menyatakan Alhamdulillah benar-benar telah terang benderang berkat bimbingan dari Radio Kayu Manis. Ditambah lagi dengan adanya indeks Al-Quran dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Seperti 60 dosa besar dan lain. Ditambah juga buku-buku yang telah ada di rumah. Sekali lagi Alhamdulillah sekarang saya sudah mengerti. Karena dulu sejak tahun 1998 membaca, memahami Al-Quran belum begitu jelas. Sekarang sudah jelas. Sudah bisa memahami berkat adanya indeks Al-Quran, Quran, terjemah, dan tafsirnya. Terima kasih Radio Kayu Manis, terima kasih Pak Ari, terima kasih Ibu ya. Ini Ibu, Ibu rajin mencatat pelajaran-pelajaran yang kami sampaikan. Itu ini ada juga dari Bapak Gunawan Pak Ari. Terima kasih indeksnya sudah kami terima dan sudah menjadi bahan kajian di majelis talim kami. Iya, silahkan. Gitu ya. Uh, <clears throat> kita lihat ya. Fikus sudahnya kita teruskan kembali kajian tentang sholat ya. Nah ini pendapat beberapa ulama tentang orang yang meninggalkan sholat. Jadi sekali lagi ini bukan Ari yang bicara tapi memang ada hadisnya, ada landasannya, ada referensinya ya. Saya ambilkan dari fikih sunnah. Jadi mohon tidak mem membenci saya <laughs> ya, karena ungkapannya. Kok sebegitu berat ya orang yang meninggalkan sholat sensinya ini ya, selama ini saya menganggap sholat itu biasa-biasa saja. Ternyata lebih penting daripada yang penting. Itu di atas segala-galanya. Ya, karena nilai sesuatu dilihat dari sholatnya. Ada sholat dinilai, nggak ada sholat nggak dinilai. Gitu kan. Pendapat ulama, hadis-hadis yang telah dikemukakan pada lahirnya menyatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat keluar dari keislamannya bahkan halal darahnya. Tetapi kebanyakan ulama baik salaf maupun ulama kholaf, ya, ulama terdahulu di antaranya seperti Abu Hanifah dan Malik serta Imam Syafi'i berpendapat bahwa ia tidaklah kafir, hanya fasik dan disuruh untuk bertobat. Jika ia tidak mau bertobat barulah dihukum bunuh gitu ya. Ini hukum Islam ya. Ini jangan sembarangan tapi ini <laughs> pelaksanaan. Ini pendapat Malik, Imam Syafi'i serta lain-lain, sedangkan Abu Hanifah menyatakan tidak dibunuh tetapi dihukum takjir dan dipenjarakan sampai ia mau sholat kembali. Nah, mengenai hadis-hadis yang meng mengkafirkan itu mereka tujukan kepada orang yang menyangkal atau menghalalkan ditinggalkannya. Dan mereka bantah dengan mengemukakan beberapa keterangan yang umum seperti firman Allah di surah An-Nisa surah keempat ya ayat 116. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tiadalah akan mengampuni bila ia disekutukan atau dosa yang sebesar-besar dosa adalah dosa syirik Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Syirik perbuatannya musrik orangnya. Tetapi ia akan mengampuni selain dari dosa itu. Siapa yang disukainya, lima yasha. Dan misalnya lagi hadis Abu Hurairah riwayat yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim di sana Likul nabiin da'watun mustajabah fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah Wa inni tabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilah. Insya'allahu mamata la yushriku billahi syai'a. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi setiap nabi ada doa yang dikabulkan oleh Rabbnya, oleh Tuhannya, oleh Ilah, oleh Allah maka semua nabi itu bersegera mengajukan permohonannya. Tetapi, kata Nabi, saya menyimpan doa saya itu untuk memberi syafaat pada umatku di hari kiamat. Dan ia akan mencapai insya Allah, yaitu orang yang mati tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi hati-hati jangan sirik, jangan musrik. Saya mah enggak Pak Ari musrik mah Cuman saya percaya sama orang yang menyatakan bahwa kamu itu wetonnya ini, kamu itu harus tanggal sekian nikahnya, kamu itu harus tanggal seperti seperti ini, kamu itu jangan ke situ, jangan ke sini. Saya percaya, nah itu jadi sirik, hati-hati. Itu ya. Saya mah enggak sholat, iya puasa, iya. Tapi saya pergi ke kuburan. Di kuburan saya minta Mama saya tuh lagi lagi usaha, lagi dagang. Bagaimana caranya dagang saya supaya laku? Kenapa harus minta ke kuburan? Minta sama Allah, gitu kan? Nah ini hati-hati ya. Nanti ada e, kajian kita selain sholat, puasa. Ini banyak juga minta kajian tentang e, perdukunan <laughs> ini ya. Kemarin Pak siapa itu ya. Terima kasih doanya. Mudah-mudahan ya kapan-kapan Ibu dan Bapak yang belum bisa berjumpa dengan saya bisa silaturahmi ya ke rumah yatim. Silahkan. Hari Jumat saya masih ada pengajian ya. Nah ini, tapi Sabtu minggunya karena ya, eh, 16-17 ya kita libur ya. Tapi Jumat di Depok masih tetap hmm, itu ngaji ya. Nah ini cukup jelas ya tentang bagaimana pentingnya sholat dan uh, eh, sirik ini, musrik ini ya itu tadi. Orang yang mengakui bahwa sholat ini tidak wajib, nah diragukan keislamannya, bahkan keluar dari Islam. Juga sebuah hadis lain daripada eh, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as'alun nasi bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Orang yang paling beruntung menerima syafaatku ialah orang yang menyatakan tidak ada Tuhan, tidak ada ilah melainkan Allah. Ya, la ilaha illallah. Khalisan min qalbi. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kan itu syahadat kita. Tidak ada ilah melainkan Allah dengan suci ikhlas dari dalam hatinya. Itu ini ya. Itu Bapak Ahmad Sahrul Kemudian ada Ibu Rini Widyawati. ini Bapak Bimbo, eh, Bimbo Budiono, ini punya karyawan seribu karyawan. Alhamdulillah ya, eh, ingin ingin semua karyawannya sholat, ingin semua karyawannya membiasakan sholat Tuhan. ih bagus sekali. Bahkan ingin ada pengajaran tentang bagaimana caranya membaca Quran yang baik, memahami Al-Quran, baik sekali ya. InsyaAllah kita tindak lanjuti nanti Ibu ya. Ini jadi ibu dan bapak yang menjadi pengelola perusahaan-perusahaan saatnya untuk kembali ya. Jadi bukan hanya dipikirkan kesejahteraan materinya saja, tapi karyawan kita juga coba dibina keimanannya. Gitu ya. Eh, jadi juga diberikan eh, ada semacam uh, eh, waskat ya pengawasan melekat, pengawasan malaikat, ditanamkan imannya. Kalau sudah iman dan takwanya bagus kan mereka tidak akan mencuri lagi. Mereka tidak akan bolos lagi, mereka akan serius karena apa yang mereka kerjakan semuanya yakin itu adalah ibadah. <laughs> Itu ya. Gitu. Nah ini. Jadi cukup jelas tentang wajibnya ibadah sholat itu. Nah ini. Atas siapa sholat itu diwajibkan? Nih ya. Sholat itu wajib atas orang yang beragama Islam, yang berakal lagi balik. Jadi kalau tidak balik, belum balik, belum wajib. Ya, Itu kalau anak-anak itu kan kalau wanita sampai datang bulan. Itu kalau anak laki-laki sampai mimpi. Itu diantaranya itu cukup usia, umur ya. Jadi bukan karena umur. Kalau sudah mimpi, mimpi badan, hubungan badan, nah itu sudah mulai dewasa laki-laki, anak laki-laki. Kalau anak perempuan sudah mulai datang bulan. Nah ini e, berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rubi al qalam an salasin anin naimi hatta yastayqidha wa anis sabiyyi hatta yahtalim wa anil majnun hatta yaqil. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan wal hakim. Wa qala sahih ala uh, eh, Sal-Saikhani wa Hasan At-Tirmizi. Nah ini berdasarkan hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda diangkatnya kalam, kolam, kalam ini ya tidak ada kewajiban ya kolam ini. Maksudnya dibebaskan dari taklif. Taklif itu apa? Seseorang bisa dikatakan wajib atau tidak melaksanakan sesuatu itu manakala ada hal dari tiga golongan dari orang yang tidur sampai ia bangun. Jadi kalau ia tertidur itu tidak ada kewajiban. Uh, sholat subuhnya lewat gitu karena tertidur, tertidur ya, bukan karena hayal sholat gitu atau as-salatu khairu minan naum dijawab terus sholat gitu naum jangan itu langsung ya sedekah langsung bangun ini udah sudah terdengar azan, ditarik lagi selimutnya sampai ketiduran, sampai tertidur lagi itu dosa. Ini yang betul-betul tertidur. Sehingga dia bangun, bangun jam 9 siang, langsung sholat subuh karena tidak sengaja, karena tertidur. Jadi orang tidak kena takrib kalau dia tertidur, bukan tidur sengaja, sudah bangun tidur lagi, bukan. Gitu ya. Nih, tiga golongan dari orang tertidur sampai ia bangun, dari anak-anak sampai ia bermimpi. dia bermimpi ya. Itu. Jadi baliknya itu bermimpi. Dan orang gila sampai ia sadarkan diri. Jadi tidak ada kewajiban bagi orang yang hilang ingatannya. Cuman permasalahannya hilang ingatannya karena apa? Apa karena obat? Oleh sebab itu makanya orang yang ngobat itu kan berat ya. Narkoba itu bahkan tidak disolatkan. Nanti kita bahas ya. Eh, hukuman-hukuman bagi orang yang Eh, merusak akalnya dengan uh, narkoba itu. Ini taklif itu kewajiban itu diantaranya karena akalnya sehat. Oleh sebab itu Islam sangat melarang minuman-minuman keras yang merusak akal. Karena kalau akalnya tidak ada, tidak ada taklid, tidak ada kewajiban. Hanya hilang akalnya karena apa? Karena hilang ingatan penyakit atau memang dibuat. Nah ini jadi masalah. Itu ya cukup jelas ya. Jadi diwajibkan atas orang Islam yang berakal lagi balik. Anak-anak belum wajib sampai dia dewasa. Sampai dia bermimpi. Orang tertidur sampai dia bangun. Amin naim hatta yastayqidha. Orang yang tertidur sampai dia bangun. Wa anisobiyi hatta yahtalim. Anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia bermimpi. Wa anil majnun. Orang yang hilang ingatan hatta yakil sampai dia sadar. Orang pikun lupa gimana? <laughs> Nah ini ya. Sementara kan sudah sepuh kan kita lupa lagi nanti. Kadang-kadang lupa. Eh yang kita sudah sholat apa belum diingetin nama kita gitu ya. Gitu. Jadi ya, kalau memang betul-betul hilang permanen ya tidak jadi wajib gitu ya. Ya, dulu lagi mudanya si rajin ibadahnya sekarang dia pelupa ya sudah diingetin yang sholat gitu. Kadang-kadang dia sholat subuhnya empat rakaat itu lupa. Ini namanya juga lupa ya apa-apa ya. Tapi kita bimbing terus. Itu. e, segitu dulu ya. Kita besok teruskan. Ada saran, ada kritik, ada masukan saya ya. Terima kasih Ibu dan Bapak. Paris sebentar lagi puasa. Tolong dibahas tentang puasa, tentang siam, tentang saum. Biar ibadah saya diterima oleh Allah. Amin. Betul seperti itu ya uh, indeks Quran jilid 4-nya dimiliki biar ibu dan bapak ada referen. Ada juga ya di Bogor, ada juga Ibu Erni ini ya, ada Ibu Ibu Jubaida, ada Ibu Agus, ada Ibu Hartono semuanya alhamdulillah indeks Quran sudah menjadi pegangan di majelis tali masing-masing untuk didiskusikan. Iya, seperti itu. Kalau nggak paham dari terjemahan yang sudah ada dari Departemen Agama, lihat tafsirnya ya nah, tafsirnya nggak jelas lagi nanti tanya kepada ahli tafsirnya gitu ya gitu untuk murotal untuk besok bisa dipersiapkan hari Jumat insyaallah suratul baqarah ya diawali dari ayat 272 hingga ayat 286 Suratul Baqarah diawali dari ayat 272 hingga ayat 286. Kajian kita besok masih tentang siam, tentang puasa. Dan pengajian di Depok besok masih tetap seperti biasa. Ngajinya tidak libur hari Jumat. Sabtu dan Ahad, Sabtu dan Minggu libur baru ya. Hari ini saya juga ada talim insya Allah sebentar siang nanti di e, eh, PT Timah ya. Ibu dan Bapak terima kasih untuk semuanya. Bila itu dikualidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti.